Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ketujuh ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Hana Pertiwi sebagai Sareti, Bambang Jiger sebagai Dampu Awuk, Hari Akik sebagai Prabu Sana, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Wakuna bertemu dengan adiknya Dampu Awuk dan Saripi di markas pengemis tongkat merah Kalipucang dalam perbincangannya, Dampu Awuk dan Sariti Tengah menceritakan pengalamannya mencari Prabu Sana dan Sanjaya. Diceritakan juga, setibanya di Laut Selatan, mereka menemukan sejumlah besar mayat-mayat yang ternyata adalah murid-murid dari perguruan Tangkuban Perahu. Dan ketika Sariti menjadi tak tahan melihat puluhan mayat yang berkelimpangan, suasana yang menggiriskan semakin tersentak. Pandangannya menjadi berkunang-kunang melihat sesosok tubuh yang keluar dari dalam pasir pantai. Seorang laki-laki dengan rambut menutupi seluruh bagian wajahnya. Dan pasir basah penuh menutupi seluruh bagian tubuhnya. Laki-laki itu merangkak di antara mayat-mayat yang berserakan di sekitarnya. Merangkak seakan-akan mencari sesuatu. Sesuatu miliknya yang telah hilang terkenal haus. Mana kau sembunyikannya? Ah, di mana? Hmm. Kembalikan, kembalikan, kembalikan putraku, pencuri, pencuri. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Sanjaya. Ayahanda Prabu, ini aku Bu Awo Ayahanda. Kakang, kau... Eh, Laki-laki ini adalah Ayahanda Prabu. Aku mengenalnya. Ini aku Bu Awo Ayahanda. Bu Awo, Bu Awo. Iya, aku Bu Awo. mantu dari Ayahanda. Apakah Ayahanda tidak dapat mengenaliku lagi? Lawuk mantuku juga hilang dibawa oleh wanita itu. Wanita penculik itu dibawa diculik. Ayahanda, ini aku Dampu Awuk Ayahanda. Aku selamat bersama dengan Sariti yang telah menolong kita dari kepungan kelompok tangkuban perahu. Di manakah Raden Sanjaya adikku Ayahanda? kita tinggalkan tempat ini. Kita mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dan beristirahat. Tidak. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Aku akan menunggu putraku Sanjaya. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. kita tinggalkan tempat ini. Angin laut yang bertiup keras tidak baik untuk kesehatan Ayahanda Prabu. Iya, iya, iya. Kau benar. Kita beristirahat. Dan kemudian, sewaktu-waktu, kita datang ke tempat ini. Benar, Ayahanda Prabu. Marilah, Ayahanda. Sariti, biarkan aku berkuda bersama-sama dengan Ayahanda Prabu. Berpeganglah kuat-kuat pada kendali ini. Kita akan segera melarikan kuda ini. Iya, iya, iya. dan membawa ayahanda Prabu Sana. Hmm. Lalu di manakah sekarang Prabu Sana kalian tempatkan? Di markas tongkat merah Paku Jajar. Adik Sariti telah memerintahkan anggota tongkat merah Paku Jajar untuk merahasiakan keberadaannya serta merawat ayahanda Prabu dengan sebaik-baiknya. Adi Dambau. Lalu apakah sekarang yang akan kau lakukan, Adi Dambau? Kembali ke Gua Larang. Tidak ada pilihan lain, Kakang. Lalu Baginda sana, apakah akan kau biarkan saja berada di Paku Jajar? Tentu saja tidak. Kita akan membawanya kembali ke Gua Larang. Bukankah Baginda sana adalah masih keponakan dari Eyang Guru Wanayasa? <sighs> Iya, benar Adi Dambau. Satu-satunya tempat yang paling tepat adalah Gua Larang. Tapi satu hal yang teramat diinginkan Baginda, yaitu Gunung Bukir, sebagai tempat persembunyiannya. Karena di sana tinggal ayahanda dari permaisuri. Oh, tapi apakah kau tahu tempat tinggalnya? Uh, tidak, Kakang. Aku tidak tahu. Aku dapat mengantarkannya ke sana. Jika ayahanda Prabu telah kembali kesadarannya. Ya. Uh, jadi kalian akan segera mengambil dan membawa Prabu sana ke Gua Larang? Iya. Kukira itu satu-satunya jalan yang terbaik. Iya. Kau benar, Adi dan Dambuau. Hmm. sudah semakin larut. Tidur dan beristirahatlah. Hmm? Mengapa kalian justru mematung saja di situ? Ah? Uh, kakek. Hmm, pergilah tidur. Perjalananmu siang tadi cukup melelahkan. Dan kau juga tentu tidak kalah lelahnya siang tadi, kan? Hmm? Ayo, pergilah tidur. Lanjut telah menyiapkan kamar untuk kalian semuanya. Ayo. Baiklah. Marilah kakak. Kita istirahat saja. telah meminta diri pada Kiparang Pungkur untuk meninggalkan kali Pucang kembali ke Gua Larang. ya, aku kira memang sangat tepatlah jika Wanayasa yang merawatnya. Eh, Sariti, kau boleh mengantarkan mereka. Kukira orang-orang dari Prabu Sora masih banyak yang tersebar untuk mencari Prabu Sana. Hmm? Berhati-hatilah. Uh, baiklah, Kek. Saya juga akan memberitahukan perjalanan ini pada Paman Lanjo agar meneruskan berita perjalanan ini pada setiap petugas sandi tongkat merah hmm. di seluruh daerah yang kami lalui. Oh, ya, ya, ya. Nah, berangkatlah anak-anak muda. Sampaikan salamku pada gurumu tua Wanayasa, ya. Akan kami sampaikan, sampaikan. Ah, ya, ya. Kami berangkat, Kek. yang cukup penting yang harus kulakukan. Pekerjaan apakah itu, Kakang Saka? Aku... Aku... Ya... Mungkin... Kakang, kukira sebaiknya kita mengantarkan Prabu Sana ke Gua Larang. Baru setelah itu, kami akan membantu Kakang menyelesaikan tugas Kakang. Kakang mempunyai tugas apakah? Eyang Gurukah yang telah memberikan tugas itu? Uh, tidak, bukan. Ini ini adalah persoalan pribadiku. Yang guru tidak pernah tahu menau mengenai persoalanku. Kakang, apakah kami kami boleh mengetahui persoalan Kakang? Kelihatannya persoalan itu cukup berat dan serius. Uh, ya. Yeah. Aku ingin sekali mengantarkan kalian. Ingin sekali. Uh, tapi Kau tidak perlu takut dengan gurumu anak muda. Hah? Aku mengerti dengan persoalanmu itu. Aku tahu kerisauan hatimu untuk kembali ke larang dengan kita-kitangan. Ah, Kakek Pungkur. <laughs> ah iya, percayalah padaku. Kau berangkatlah dahulu ke Larang ya. Aku akan menyusulmu ke sana Aku akan menyelesaikan semua persoalanmu di sana nanti. Sebenarnya apakah persoalan Kakang? Persoalan yang merisaukan Kakang. Uh, kitab itu ada Aku khawatir guru akan melarang aku mempelajarinya. Sedangkan aku telah jatuh hati pada kitab ini. <sighs> Pada kitab Jala Sukma. Sekarang ayolah kita lanjutkan perjalanan kita. Bukankah kakek Pungkur akan membantu kakang jika mendapat kesulitan dari Eyang Guru? Ayo. Ah, baiklah. Ha, ha, ha. Prabu Sana di Paku Jajar, Ketika remaja itu melanjutkan perjalanan mereka menuju Gua Larang. Belum beberapa jauh rombongan itu berderap meninggalkan Paku Jajar, Prabu Sana menghentikan kudanya. ayah anda menghentikan kuda. Uh, kemanakah kalian bawa aku ini? Huh? Eh, uh, ke ke gua larang. Uh, gua larang. Oh, tidak. Tidak. Aku tidak mau ke sana. Aku tidak mau ke tempat itu. Oh, aku mau ke pantai selatan menunggu anakku kembali menunggu dia datang. Kembalikan aku ke sana. Bawa aku ke sana. Gua Larang adalah tempat guru kami Resi Wanayasa yang merupakan paman dari Ayahanda Prabu. Tidak. Aku tidak akan pergi jauh dari tempatnya. Aku akan kembali menunggu anakku di sana. Bawa aku kembali ke pantai selatan. Iya. Yeah. Kejar Kakang Saka, Sariti. Hiya, hiya, hiya. Kemudian, ketiga remaja itu mengejar Prabu Sana yang berada dalam keadaan hilang ingatan. Setelah beberapa saat, aku akan melompat ke atas kuda Sang Prabu dan mencoba menghentikan kudanya yang maju menggila seperti itu. Hup! Oh, oh, lepaskan! Lepaskan! Biarkan aku kembali ke sana! Lepaskan aku! Ah, tuanku Prabu Sana, dengarlah. Dengar. Kedatangan saya kemari uh, menemui tuanku adalah justru atas perintah darinya, dari wanita itu. Huh? Ah, be benarkah demikian? Benarkah kau datang dari tengah laut sana atas perintah wanita itu? Saya tidak perlu mengulanginya lagi. Tuanku pasti sudah mendengarnya. Oh, bagaimana dengan keadaan anakku? Dan dan dan a, a, a, apa perintah wanita itu? Huh? Raden Sanjaya putra tuanku berada dalam keadaan baik dan sehat. Satu saat ia akan kembali lagi pada tuanku. Oh iya iya iya iya. iya. Ya, itu memang janjinya padaku. Itu janjinya padaku. Ah, lalu apa perintahnya? Perintah apa yang akan kau sampaikan padaku? Hmm? Tuanku diminta untuk menunggunya di Gua Larang. Nah, para pendengar sekalian, apakah kemudian yang akan terjadi dengan Raden Sakapalwaguna di Gua Larang? dan bagaimanakah kelanjutan hubungannya dengan Anting Wulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12 Awal Kebangkitan Mataram Hindu yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. pada seri yang ke-8 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Hari Akik sebagai Prabu Sana, Bambang Ceker sebagai Dampu Awu, Rusli sebagai Raden Setakling, Hari Laksono sebagai Eyang Wanayasa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Wakuna dan Dampu Awu serta Sariti berhasil mengejar Prabu Sana yang tidak mau diajak untuk pergi ke Gua Larang. Sariti yang cerdik dan mengenal keadaan kemudian berupaya memperdaya Prabu Sana dengan caranya. Benarkah Benarkah kau adalah utusannya? Saya tidak perlu mengulanginya lagi. Tuanku pasti sudah jelas mendengarnya. Ah, ah, bagaimana keadaan putraku? Ah, dan perintah dari wanita itu? Raden Apa? Sanjaya, putra tuanku, berada dalam keadaan sehat walafiat. Satu saat ia akan kembali pada tuanku. Iya, iya, iya, iya. Ya. Itu memang janjinya padaku. Itu janji wanita itu padaku. Ah, apa perintahnya? Hah? Tuanku diminta untuk menantinya di Gua Larang. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Aku akan menanti di sana. Aku akan menanti di sana jika itu memang perintahnya. Oh. <laughs> Mari, mari, mari, mari. Kita segera berangkat. Ayo. Ya, ya, ya. Oh, kau cerdik adik Sariti. Terima kasih atas pertolonganmu. Hiya, hiya, hiya. Iti berhasil menguasai Prabu Sana dengan kecerdikannya. Dan ketika remaja itu pun kembali melanjutkan perjalanannya mengiringi Prabu Sana ke Gua Larang. Sementara itu beberapa puluh tombak di belakang ketiga remaja itu. Mereka kembali lagi ke Gua Larang. Aku harus tetap mengikutinya. Hingga Kakang Saka mendapatkan tempat yang tenang untuk mempelajari Ajijala Sukma. Hiya! Hiya! dengan tibanya rombongan itu di muka gerbang, telah belasan murid gua larang berkerumun menghadangnya. Dan kerumunan itu menjadi semakin ramai ketika salah seorang dari mereka mengenal tamu yang datang mengunjungi padepokannya. Iya. Setelah mengetahui siapa tamu yang datang, segera saja kelompok murid-murid dari padepokan Gua Larang mengiringnya menuju bilik Resi Wanayasa. Dan di tempat tersebut, Raden Setakling sedang asik berbincang-bincang dengan gurunya. Ah, ada apakah di luar sana? Mengapa ribut-ribut? Coba kau tengoklah keluar. Hmm, baiklah, Yang. itu Sariti? Iya, benar ya. Saya Sariti. <laughs> Bagaimana kabarnya kakek? Guru baik-baik saja, Eyang. Dan guru menyampaikan salamnya kepada oh, Eyang. <laughs> Ya ya ya, Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dalam sejuta kesibukannya, masih juga dia itu sempat mengingat aku. Mungkin dalam beberapa hari, guru akan datang kemari menjenguk Eyang. Oh, <laughs> ya, bagus, bagus sekali. Aku pun sudah rindu dengannya. Hmm, ayo, ayo masuk. Ah, yo. Eh, ini, ini diakah? Ini diakah kemenakanku? Mana mertuamu, Maharaja Galuh? Uh, benar, Ayahanda. Inilah dia Ayahanda sana. Resi yang arif dan bijaksana itu sesaat terpegur Mulutnya bergumam halus, mengeluarkan panjatan doa dan ampunan pada sembahannya. Beberapa saat, ruangan kecil itu dicekam oleh kesunyian. Dan beberapa saat kemudian, Resi Wanayasa berhasil menguasai dirinya. Nafasnya terdengar dalam-dalam ditarik. Ah, sana. Sana. Apakah kau masih mengenal aku, pamanmu? Mengenalmu? Siapakah kau ini? Aku tidak mengenalmu. Tidak mengenal kalian semua. Aku hanya mengenal wanita itu. Aku mengenal anakku. Anakku Sanjaya. Anakku. Dia telah dibawa oleh wanita itu. Aku akan menunggunya ia ya, kembali. Aku akan menunggu di sini, di Gua Larang. Dia pasti akan datang menemui aku, mencari aku. Ah, ceritakanlah, ceritakanlah padaku apa yang telah terjadi dengan kemenakanku sana. Ah, baiklah yang. Empu Awuk mengulang kembali kisah pelariannya, bertemu dengan kelompok tangkuban perahu, berpisah dengan Baginda Sana dan Sanjaya, dan kemudian menemukannya kembali di pantai selatan, di antara puluhan mayat-mayat murid dan tokoh-tokoh perguruan tangkuban perahu. Ah, agaknya kunci dari semua peristiwa ini ada pada wanita itu. Apakah kalian tidak mengingat ciri-ciri dari wanita itu? Iya. Pada malam itu memang dia menampakkan diri. Tapi tidak ada yang dapat saya utarakan tentang ciri-cirinya. Dia eh, dia hanya seorang wanita cantik dan uh, aneh. Itu saja yang dapat saya simpulkan dan kepandaiannya dalam hal ilmu lari cepat sangatlah sukar untuk dibayangkan. Hmm, iya, iya, iya, iya. iya. Oh, bagaimana jika kemampuannya itu dibandingkan dengan adikmu Anting bulan? Uh, ah, saya tidak bisa membandingkan. Tidak bisa menilainya, Eyang. Dia menggoda dan mempermainkan kami. Dia selalu ada di hadapan kami. Kami berjalan, dia di hadapan kami. Kami berkuda, dia di hadapan kami. Kami mengerahkan ilmu lari cepat. Dia juga tetap berada di hadapan kami. Satu hal yang sangat mengerikan membayangkan kepandaiannya, yaitu ia mempermainkan kami dengan gerakan yang santai. Langkah-langkahnya seakan-akan melayang, tidak menyentuh bumi. Entah jenis ilmu meringankan tubuh apa itu. Seperti ada kesengajaan darinya, hendak mengajak kami ke suatu tempat. Apakah kalian menduga bahwa wanita itu adalah penguasa Laut Selatan? Begitukah, Yang? Oh, aku tidak berani menduga demikian. Tapi bukan mustahil. Dampu Awuk menemukan Baginda dalam keadaan hilang ingatan di tempat itu. Dan masih menyebut-nyebut nama wanita. Wanita, wanita. Ya, kita tidak dapat menduganya. Tidak mungkin. Kukira tidak mungkin. Kalian beristirahatlah. Ah, Saka, sediakan kamar untuk kemenakanku sana. Dan kau, tunggulah sebentar. Masih ada yang ingin kubicarakan denganmu. Baik, yang. Bagaimana dengan keadaan adikmu Wulan? Apakah kau berhasil bertemu dengannya? Hmm? Eh, kenapa kau diam saja? Hah? Apakah kau telah bertemu dengannya? Hmm? Iya. iya, Yang. Lalu di manakah dia sekarang? Dan apa yang telah terjadi dengannya? Apakah kalian telah bertengkar? <coughs> Ada apakah ini, ya? Ha? Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Coba, katakanlah. Ceritakan. Bukankah kau telah menganggap aku ini sebagai orang tuamu sendiri? Hmm? Baiklah, Yang. Baiklah. Akan saya ceritakan semuanya. Semuanya. Raden Sakapal kemudian menjelaskan semua kisahnya kisah kasihnya, kisah cintanya pada anting Wulan. Berulang kali Resi Wanayasa menghela nafas, melepas sesak dadanya mendengar cerita dari Raden Sakapalwakuna hingga pada akhirnya. Ah, aku tidak menyangka. Tidak menyangka akan sejauh itu hubunganmu dengan anting Wulan. Tapi itu semua memang merupakan hak kalian untuk saling menyinta dan juga saling menolak. <sighs> Aku hanya berharap semoga kalian akan dapat rukun kembali. Entah itu sebagai dua orang sahabat ataupun sebagai dua orang suami istri. Ya. <sighs> semoga semoga yang agung penguasa sumber air suci akan memberkahi kalian. Kembalilah sekarang kau ke kamarmu. Nanti malam temui aku di pancuran sembilan mata air dewa. Kita akan membicarakan masalah kitab itu. Baik, Yang Guru. Saya permisi. gelisah di dalam dadanya seakan-akan membakar seluruh ruangan biliknya. Rasa panas membuatnya tak dapat lagi untuk berdiam lebih lama lagi di dalamnya. Dan kemudian Raden Sakapal Wakuna secara diam-diam meninggalkan biliknya menuju sembilan mata air dewa. tubuhku dari rasa panas yang seakan-akan mencengkam tubuhku. Oh. Oh. Aku merasakan ada seseorang yang tengah mengintaiku. Siapa itu? Oh. Hei, siapakah kau yang bersembunyi di semak-semak sana? Keluarlah! kau itu kakang Seta? Adi Dampawuk? Awuk? Keluarlah! Jangan membuat aku kehabisan rasa sabar. Keluarlah! Ini aku, Kakang. Anting Bulan. Thank you. sudah dapat memaafkan aku. Apakah kau datang untuk itu? Hei, bangkit. Bangkitlah pemuda cengeng. Apakah kau sudah lupa dengan semua persyaratan yang kuberikan? Tidak. Tidak, Wulan. Apakah kau benar-benar masih mengharapkan diriku? Aku mengharapkan dirimu, Wulan. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Bagus. Sekarang akan kulihat sampai di mana kepandaian yang sudah kau tingkatkan. Ah, tunggu. Tunggu adik Bulan. Aku ingin bertanya. Ini ini kitab muka, Kitab Aji Jala Sukma. Yang dahulu pernah kau perlihatkan padaku. Hm. Kau berkata apa? Jala Sukma? Iya. Hm. Apakah kau berniat hendak merayu aku dengan sebuah kitab sakti? Aku berkata sungguh, Bulan. Bukankah kau memiliki kitab Jala Sukma? Ah, aku aku menemukan kitab ini di sebuah gua. Hmm. Kitab tersimpan baik di tempatnya yang tersembunyi. Tidak usah kau berpura-pura dan bersandiwara dengan cerita yang aneh-aneh. Tapi aku bersungguh-sungguh Adik Wulan. Aku datang ingin melihat-lihat keadaan padepokanku. Dan kau tidak perlu mengatakan, menceritakan tentang kehadiranku. Aku tidak akan menceritakannya, Wulan. Nah, hal lain dapat aku lakukan dalam pertemuan ini. Aku akan melihat apakah kau adalah seorang pemuda lemah seperti saat-saat yang lalu. Nah, bersiaplah Kakang Saka. Baiklah. Aku tahu. Aku tidak akan berhasil mengalahkanmu, Wulan. Kau terlampau pagi menemuiku. Aku belum siap. Tapi jika kau ingin kembali mencobaku, silahkan. Ayo, bangkitlah. Bangkitlah Kakang Saka. Kulihat semangat bertandingmu kali ini cukup hebat. Hup. Oh, oh, Lah diulang. yang kemudian terjadi dengan kedua remaja itu dan bagaimanakah sikap dari Resi Wanayasa melihat kitab Aji Jala Sukma yang membawa akibat yang parah bagi muridnya. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12 Awal Kebangkitan Mataram Hindu yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanaks bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.